Hadis yang ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda siapa yang melihat kemunkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya jika dia tidak mampu dengan tangannya maka dengan lisannya dan barang siapa tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya وذلك أضعف الإيمان يعني demikian أدلس selemah-lemah إيمان هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس ابن مسلم الضارق ابن شهاب عن أبي سعيد حديث ini dikeluarkan لمسلم داري رواية قيس ابن مسلم داري طارق ابن شهاب داري أبي سعيد داري رواية إسماعيل ابن رجاء dari ayahnya dari Abi Sa'id wa indahu fi hadis Tariq dan bagi dia di hadis Tariq disebutkan awwalu man bada'a bil khutbati yawm al-Eid qabla salah Marwan di dalam hadisnya ada kalimat awal pertama yang memulai khutbah di hari Id sebelum salat adalah Marwan Fakallah ilaihi rajulun. Kemudian datanglah seseorang atau bangkit seseorang kepadanya. Fakallah as-salatu qabla al-khutbah. Salat itu sebelum khutbah. Ini salat Id. Salat Id kan biasanya salat dulu atau sunnahnya bukan biasanya. Sunnahnya adalah salat baru khutbah. Tapi Marwan menggantinya. Khutbah dulu baru salat seperti Jumat. Ada yang menegur as-salat qabla al-khutbah. Faqala turika ma hunalik. Dia berkata telah ditinggalkan apa yang di sana. Faqala Abu Sa'id amma hadza faqad qada ma alaihi. Abu Sa'id membenarkan orang tadi dan berkata adapun orang ini telah menunaikan kewajibannya. Apa itu? Tumma rawal hadis. Kemudian dia sampaikan hadis ini. Aku mendengar Rasulullah berkata, "Man ra'a minkum haram falyughayyirhu Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yasati' fa Yang ditegurnya Khalifah Arwan sehingga beberapa kelompok-kelompok Khawarij, HB memakai dalil ini kisah ini sebagai dalil bolehnya mengkritik pemerintah. Padahal jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan. Apa di antara perbedaan yang mencolok? Orang ini berbicara langsung di hadapan penguasanya Salat itu sebenarnya sebelum khutbah. Dijawab, itu sudah ditinggalkan. Kata Abu Said, sudah cukup. Dia sudah menunaikan kewajibannya. Ada pun yang dilakukan oleh mereka bukan kepada penguasa secara langsung tetapi kepada masyarakat dan tujuannya juga berbeda yaitu tahyij untuk memprovokasi masyarakat. Barakallahu fikum. Wa qad ruwiya ma'nahu min wujuhin akhar. dan telah diriwayatkan secara makna dari sisi-sisi lain. Fakharaja fakharaja Muslimun min hadis Ibnu Mas'ud anin Nabi. Muslim juga meriwayatkan dari jalan atau dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Nabi. Qal ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang lebih panjang dan di akhirnya ada lafaz yang mirip yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bersabda tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah dalam satu umat sebelumku kecuali dia memiliki hawariyun memiliki pembela-pembela pendukung-pendukung yaitu ashabun yakhuduna bi sunnatihi yaitu sahabat-sahabat yang berpegang dengan sunnahnya wa yaqtaduna bi amrihi dan mengikuti meneladani perintah-perintahnya thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun kemudian setelah itu datanglah atau lewatlah generasi demi generasi khuluf jamak khalfun Datanglah di belakangnya khalfun. Dan ini dalam bahasa Arab, Masya Allah, unik. Orang yang berjalan di belakangnya disebut dengan khalaf. Ini khalfa di belakang. Khalfa pula. Tetapi kalimat khalf dipakai kalau yang di belakangnya nggak sama dengan yang di depannya. Kalau sama dengan apa yang di depannya disebut tabi'ah mengikuti. Yes. Di belakangnya ada yang mengikuti. Tapi kalau khalf biasanya pakai yang jelek. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran juga dengan khalfun. Adha'us salah wa tab'u syahwat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Kata Allah di belakang mereka ada khalf. Ada yang di belakangnya. Yang di depannya. Adha'us salah wa tab'u syahwat. Menyanyiakan salat dan mengikuti syahwat. Demikian pula disebut di sini dalam hadis ini sama. Khulufun jamak khalf. Ya. Yang maknanya sama, orang-orang yang di belakangnya tetapi tidak seperti yang di depannya. Menyelisihi. Qala Kenapa mereka dikatakan khuluf? Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berbicara apa yang mereka tidak kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Faman jahadahum biyadih. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, bahwa mukmin, maka dia mukmin. Waman jahadahum bilisanih dan siapa yang menjihadi mereka dengan lisannya, maka dia mukmin. Waman jahadahum biqalbih dan siapa yang melawannya dengan hatinya, fahuwa mu'min. Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Sedangkan di belakang itu tidak ada sebiji khardal pun dari keimanan. Kalau dengan hati pun tidak. Warawa Salimun al-Muradi an Amr ibn Haram an Jabir ibn Zaid an Amr ibn al-Khattab an Umar ibn al-Khattab عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم Dari Nabi SAW dikatakan akan menimpa umatku di akhir zaman bencana yang besar dari sisi penguasa-penguasa mereka. La yanju minhu illa rajul arafa din Allah bilisanihi wa yadihi wa qalbih. Gak akan ada yang selamat kecuali seseorang yang mengenali agama Allah dengan lidahnya, dengan tangannya, dan dengan hatinya. فَذَلِكَ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقِ Mereka lah yang didahului oleh pendahulu-pendahulu. Warajulun arafa dinallahi fasaddaqa bih. Dan kedua, seseorang yang kenal agamanya kemudian membenarkannya. Walil awwali alaihi sabiqatun. Tetapi yang pertama tadi lebih dulu daripada yang kedua. Lebih depan. Sabiqah lebih depan. <coughs> Warajulun arafa dinallah fasakata. Yang ketiga, seseorang yang kenal Allah kenal agama Allah, tapi dia. Fa'in ra'a man ya'mal khaira bi khairin. Kalau dia melihat orang yang beramal dengan kebaikan, ahabbahu alaih. Dia suka. Wa in ra'a man ya'mal bi batilin. Kalau melihat orang yang beramal dengan kebatilan, abghadahu alaih. Dia benci, dia enggak suka. Diam, tapi hati masih yang ini dia suka, yang itu dia enggak suka. Fadalika alladhi ibu ala ibta'ihi. Orang ini pun selamat tetapi dengan keterlambatan. Ibta' lambat. Wahada gharibun isnaduhu munqati, tetapi ini riwayatnya gharib. Sanadnya munqati, terputus dan sanad yang terputus ini menunjukkan hadis ini lemah. Karena tidak bisa dikatakan sahih kecuali sanad harus bersambung. Perawi-rawinya harus siqatun sabit. Penghafal kuat dan jujur. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Yang keempat, tidak ada illah. Wa kharajal Ismailiyu min hadithi Abi Harun al-Abdi wa huwa za'ifun jiddah. Dikeluarkan juga oleh ini dari hadis Abi Harun al-Abdi wa huwa dhaif jiddan dan itu juga hadis yang sangat dhaif. Dari Maula Umar dari Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal tushiku hadhihi al-ummah an tahlika illa thalathatu nafar. Hampir-hampir umat ini akan binasa kecuali tiga golongan manusia, tiga orang. Rajulun ankara biyadihi wa bilisanihi wa biqalbih. Yang pertama, orang yang mengingkari dengan tangannya dan lidahnya dan juga hatinya. Fa in jabuna biyadihi kalau dia tidak berani dengan tangannya, fa bilisanihi wa qalbih, maka dengan lisannya dan dengan hatinya. Fa in jabuna bilisanihi, kalau dengan lisannya juga dia nggak berani, jabun dari jabat penakut. fabiyadihi uh, jabuna bilisanihi wa biyadihi fabiqalbihi kalau dia takut dengan lisannya dan tangannya maka dengan hatinya hadis ini juga dhaif jiddan seperti yang sebelumnya barakallahu fikum tetapi kita lihat dari sana bahwasanya hadis yang pertama yang dalam riwayat Muslim demikian pula yang kedua dalam riwayat Muslim bukan satu dari tiga. Ini bukan dengan tangannya, dengan hatinya, ah, dengan tangannya, dengan lisannya, dan dengan hatinya. Bukan. Tetapi dengan tangan, lisan dan hatinya tidak. Atau dengan lisan dan hatinya, atau dengan hati. Sebab kalau orang ditunjuk dengan tangan, lisannya mesti ngomong. Masuk tiba-tiba mukul tanpa ngomong? Nah, mungkin. Berarti lisan ikut. <laughs> pada yang pertama. Kalau tangan sudah, maka hati jelas. Nah mungkin tangannya bergerak kalau hatinya tidak benci. Maka yang pertama, tiga. Dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Yang kedua, dua. Yaitu dengan lisan dan hatinya saja. Yang ketiga, hanya dengan hati. وخرج أيضا من رواية الأوزاعي عن عمير بن هاني عن علي سمع النبي سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول dari riwayat Al-Auza'i dari Umair bin Hani dari Ali dia mendengar Nabi SAW berkata saya kunu ba'di fitnun akan terjadi setelahku fitnah fitnah لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيد ولا لسان akan terjadi fitnah-fitnah yang seorang mukmin tidak bisa merubahnya dengan tangannya, nggak bisa pula merubahnya dengan lisannya. Kutu ya Rasulullah wa kaifa Ya Rasulullah bagaimana? Yang seperti itu. Ini apa yang kita lakukan? Qala yunkirunahu biqulubihim. Mereka mengingkarinya dengan hati-hati mereka. Kutu ya Rasulullah. Wahal yanqusu dhalika imanuhum syai'a Ya Rasulullah, apakah dengan itu iman mereka berkurang? Qala la. Tidak. Illa kama yanqusul qatru minas safa. Tidak. Kecuali sekedar berkurangnya tetesan air dari sofa. Sofa dalam batu yang licin. Wahal isnad munqati'. Ternyata sanad ini juga terputus. Wa kharaja Tabrani من min hadis Ubadah. Dan Tabrani meriwayatkan semakna dengan ini dari hadis Ubadah Ibnu Samit dari Nabi SAW dengan sanad yang baik. Sudah pernah kita sampaikan mengapa beliau dan yang lainnya para ulama membawakan hadis-hadis yang lainnya walaupun lemah setelah membawakan yang sahih. Dan masih ingat. Untuk melihat ke arah mana maknanya. Adapun yang jadi hujah tetap hadis yang sahih tetapi lafadznya dikumpulkan dari segala macam riwayat-riwayat. Apa yang sama itulah yang kita ambil sebagai penguat pendukung. Ternyata diriwayatkan pula dalam hadis yang baik, dalam hadis ini, dalam hadis itu. Tetapi yang berbeda tidak kita pakai karena bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Barakallahu fiikum. Fadallat hadhihi al-ahadits kulluha ala wujubi inkaril munkar bihasbil qadr atau bihasbil qudrah. Semua hadis ini menunjukkan satu kesimpulan. Ala wujubi inkaril munkar, yaitu wajibnya mengingkari kemunkaran sesuai dengan kudrah yang bisa dengan tangannya dengan tangannya, yang bisa hanya dengan lisannya dan hatinya dengan lisannya dan hatinya dan siapa yang tidak bisa maka dengan hatinya. Wa ana inkarahu bil qalbi la budda minhu. Dan bahwasanya pengingkaran dengan hati harus walaupun dengan tangan hati harus ikut. Walaupun dengan lisan hati harus ikut. Apalagi yang tersisa cuma hati. Sehingga dikatakan di sini wa anna inkarahu bil qalbi la budda minhu bahwasanya mengingkari dengan hati harus karena itu dasarnya manusia berjalan bergerak berbicara berbuat itu diperintah oleh raja yang menguasai seluruh tubuh ini. Kata Ibnu Qayyim disebut al-malik. Apa itu? Al-qalb. Hati. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia baik akan memerintahkan dengan baik, kalau dia jelek akan jadi pemerintah yang jelek. Memerintahkan segala kejelekan. Sehingga hati mesti Faman lam yunkir qalbuhul munkar. Kalau hatinya tidak mengingkari kemunkaran, dalla ala dahabil imani min qalbih. Berarti imannya udah nggak ada lagi. Kalau hati pun tidak benci, dipertanyakan ada nggak imannya. Maka Nabi menyatakan walaisa wara'a dzalika mithqala dzarratin min iman. Nggak ada di balik itu sebiji darah pun dari iman. Atau dikatakan bahwa dengan hati itu ab'aful iman yang paling lemah lagi. Itu adalah yang paling lemah. Karena di bawahnya udah nggak ada lagi. Waqad an Abi Juhaifah qala qala Ali. Dia berkata, berkata Ali, "Inna awwala ma tughlabuna alaihi min al jihad awal pertama yang terkalahkan dari jihad adalah jihad dengan tangan yang akan terkalahkan pertama kali. Tumma jihad bi alsinatikum, kemudian jihad dengan lisan. Tumma jihadu bi qulubikum, kemudian jihad dengan hati-hati kalian. Faman lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf wa yunkiru qalbuhu al-munkar nukisa faju'ila a'lahu asfalahu. Maka siapa yang tidak mengenali dengan hatinya kebaikan-kebaikan dan tidak mengingkari dengan hatinya kemunkaran-kemunkaran, nukisa akan dibalik dia. Akan dijadikan yang atasnya jadi bawahnya. Jadi tersungkur dengan wajahnya di bawah. Barakallahu fiikum. Sesungguhnya ucapan Ali radhiyallahu taala anhu semakna dengan yang tadi. Artinya yang pertama akan terkalahkan adalah jihad dengan tangan. Sisanya dengan lisan. Dengan lisan pun akan terkalahkan, sisanya dengan hati. Kalau dengan hati juga tidak ada, pasti dahabal iman, hilang iman. Wa Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'udin rajulan yaqul Ibnu Mas'ud pernah mendengar seseorang berkata, "Halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar." Akan binasa orang yang tidak menyuruh pada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang munkar, akan binasa. Kata Ibnu Mas'ud atau diriwayatkan Ibnu Mas'ud mendengar orang berkata begitu. Qala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Halaka man lam ya'rif qalbihi al-ma'ruf wal munkar." يشير ila anna ma'rifat al-ma'ruf wal munkar bil qalbi Kata Abdullah bin Mas'ud, akan binasa orang yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran dan tidak mengenali kema'rufan. Apa isyarat beliau ini? Ke arah mana ucapannya? Yushiru ila anna ma'rifat ma'ruf al munkar bil qalbi fardun mengisyaratkan bahwa ingkar munkar menyuruh yang ma'ruf dengan hati itu yang fardun, itu yang wajib. Tadi kan orang tadi berkata siapa tidak amar ma'ruf nahi munkar akan binasa. Diluruskan oleh Masud. Akan binasa kalau hatinya tidak mengingkari kemungkaran dan tidak mencintai kema'rufan. Artinya kalau tidak dengan tangan bisa dengan lisan. Kalau dengan tidak dengan lisan dengan hati. Kalau tidak dengan hati baru binasa. Ini bahasa sahabat yang mulia meluruskan bahasa yang am yang dikhawatirkan akan disalahpahami. La yasqut an ahad. Kata Abdullah bin Mas'ud, adapun dengan hati la yasqut an ahad, tidak bisa gugur dari siapapun. Harus. Faman lam ya'rifu halak. Siapa yang hatinya tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar, halak, dia akan binasa, dia akan binasa. Wa amal inkaru bil lisani wal yadi fa innama yajibu bihasbi taqah adapun dengan tangan dan dengan lisan maka sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan bebas bukan silahkan pilih tidak tetapi sesuai dengan kemampuan artinya semampu-mampunya segini bisa segini kalau nggak mampu seberapa mampunya Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu maka Ibn Mas'ud menyatakan yushiku man 'asha minkum an yara munkaran la yastati'u lahu ghaira an ya'lam Allah min qalbihi annahu lahu karih. Kata Abdullah bin Mas'ud, yushiku sebentar lagi akan muncul. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat kemunkaran yang tidak bisa dirubah kecuali Allah tahu dari hati seseorang bahwa dia tidak suka. Berarti berat sekali. Gak ada yang bisa mengingkari. Lah dengan lisannya, wala dengan tangannya. Tetapi Allah tahu siapa di antara mereka yang suka, setuju, ridho, dan siapa yang kari. Hatinya benci, tidak suka. Wa fi sunan Abi Daud. Dan dalam sunan Nabi Daud. Anil Us ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها أثر lainnya dalam sunnah Nabi Daud <clears throat> dari Urus ibn Umairah dari Nabi SAW rafa'ahu. Ida umilatil khati'atu bil ardi. Kalau ada sebuah kesalahan, sebuah dosa dikerjakan di muka bumi. Maka siapa yang menyaksikannya, fakarihaha, dan dia tidak suka, maka seperti orang yang tidak menyaksikannya. Ghobah dari kata ghaib. Ghaib. Seperti orang nggak tahu. Baik, Sebaliknya, man anha, siapa yang tidak ada di sana. Waradiyaha, tapi dia ridho. Karena kaman syahidaha. Orang ini seperti orang yang menyaksikannya, tetapi tidak mengingkari. Lihat dia, dia nggak suka. Itu seperti orang yang tidak tahu. Tetapi sebaliknya orang yang tidak tahu, yang tidak hadir, tapi tahu, mendengar, ribo. Apa-apa, kenapa? Maka dia sama seperti orang menyaksikannya tapi nggak nggak mau mengingatkan. Baik. Faman al khati'ah fakarihaha qalbi, kana kaman lam yashhadha ida ajaza an inkariha bilisanihi wa yadihi Siapa yang menyaksikan sebuah dosa dikerjakan, tapi dia tidak suka dengan hatinya, dia benci, maka seperti yang tidak menyaksikan. Kalau dia lemah untuk mengingkari dengan tangannya, dia lemah untuk mengingkari dengan lisannya, tapi hatinya benci, cukup. Dia seakan-akan tidak menyaksikan. Wa ghaba anha, tetapi siapa yang tidak menyaksikan, faradiyaha, tapi dia ridha. Karena kaman syahidaha, maka keadaannya seperti orang yang menyaksikan. Wa qadira ala inkariha, seperti orang yang menyaksikan dan mampu untuk mengingkarinya tetapi lam yuntirha, tetapi tidak mengingkari. Dan ridha bil khataya min akbahil muharramat. Karena ridha dengan dosa-dosa itu sejelek-jelek perkara haram. Julukan Walid Ibn Qayyim jelek sekali terhadap mereka yang menyaksikan dosa dan ridho. Dikatakan siapa yang berbicara dengan ucapan dosa, maka dia seperti syaitanun natik, setan yang berbicara. Tetapi siapa yang menyaksikan kemunkaran tetapi dia diam dalam keadaan ridho, maka dia syaitanun akhras, setan bisu, disebutkan dengan setan bisu. Setan berbicara aja jelek, apalagi setan bisu. Rasulullah SAW ya. Wa yaqutu bihi inkarul khati'ah bil qalbi. Dan berarti dia tidak mendapatkan, ya futu terlewatkan pengingkaran kesalahan dengan hati. Terlewatkan dari pengingkaran dengan hati. وهو فرض ala kulli muslim. Padahal itu wajib bagi setiap muslim. لا يسقط عن ahadin في halin من ahwal. enggak bisa gugur dalam keadaan apapun. enggak bisa gugur dalam keadaan apapun. Walaupun ittaqa minhum tuqah. Walaupun takut dari sesuatu. Artinya diancam. Artinya seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu Ketika dia dipaksa, dipaksa, disiksa, disiksa. Bapaknya sudah terbunuh, ibunya sudah terbunuh. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya, bukan bukan ancaman main-main. Bapaknya diikat kakinya dari kepada satu kuda, kaki yang lain ke kuda yang lain, dipacu kedua-dua kuda itu ke arah yang berbeda sehingga terbelah dua bapaknya. Ibunya ditusuk dengan besi panas yang menganga yang membara dari kemaluannya sampai keluar dari mulutnya. Kemudian Ammar disiksa-disiksa, maka terucap kalimat yang diminta oleh mereka. Kata Rasulullah SAW, Ammar dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya dipenuhi dengan iman. Mengapa? Hati. Lisan nggak mampu, badan apalagi. Tetapi hati tetap tidak suka, tetap benci kepada kesyirikan dan dalam <coughs> keadaan dia Allah katakan saku minhum tuqah. Nah, artinya maknanya bukan takiyah. Tapi kalau takut ancaman tertentu dan dipaksa. Syiah mengambil ayat ini untuk mengatakan bolehnya takiyah dalam keadaan tidak diancam apapun. Ya. Fahadah barakallahu fikum keliru. Yang benar adalah apa yang terjadi pada Ammar bin Yasir dan sejenisnya. Itu pun kata para ulama, kalau dia tetap sabar dan mati, surga Tapi barakallahu fikum jangan kita menganggap lebih hebat dari Ammar bin Yasir. Radiyallahu ta'ala anhu. Kembali kepada kita. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها وهذا مثل الذي قبله Disebut juga dalam riwayat ini Siapa yang hadir maksiat Tapi dia nggak suka ka'annahu ghaba anha maka seakan-akan dia tidak suka seakan-akan dia tidak hadir maksud saya. Saya ulangi, siapa yang hadir maksiat dan dia tidak suka, seakan-akan dia nggak hadir. Sebaliknya siapa yang tidak hadir, tapi dia suka, maka nahu hadaraha, maka seakan-akan dia hadir. Dia tidak hadir di sana. Dia berbuat dosa. Kamu dengar beritanya, tahu ceritanya, atau lihat filmnya, dan kamu suka, pengen seperti itu. Alhamdulillah, seakan-akan kamu hadir dan tidak mengingkari. Padahal gak hadir. Wassalamualaikum Qala dikatakan selanjutnya fatabayyana bihadza anna al-inkara bil qalbi fardun ala kulli muslimin. Maka jelaslah di sini bahwa pengingkaran hati ini harus merupakan fardu bagi setiap muslim. Di kulli hal, dalam segala keadaan. Amal inkaru bil yad wal lisani bihasbil qudrah. Adapun pengingkaran tangan dan lisan maka sesuai dengan kemampuan. Tetapi dengan hati harus. Kama fi hadis Abi Bakar Siddiq sebagaimana hadis dari Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi tidaklah satu kaum yang dikerjakan di tengah-tengah mereka kemaksiatan, tumayaktiruna ala an yugayiru. Kemudian mereka mampu untuk merubahnya. Fala yugayiru. tapi mereka tidak merubahnya. Illa yushik an ya'ummahum Allah bi'iqab, kecuali sebentar lagi akan Allah ratakan mereka dengan adabnya. Yang berbuat dan yang tidak berbuat diratakan. Yang berbuat jelas mengapa mereka diadab. Tapi yang tidak berbuat karena mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut. Kharaj Abu Dawud bi hadzal lafaz wa qala qala Syu'bah bi ma min qaumin yu'mal fihim bil ma'asi hum akthar mimman ya'mal mimman ya'maluhu wa mimman ya'maluhu kata beliau dalam hadis tersebut ada ucapan Syu'bah Tidaklah satu kaum beramal atau dikerjakan di tengah mereka kemaksiatan hum aksar mimman ya'malu padahal mereka lebih banyak dari yang berbuat. Jadi yang tidak berbuat lebih banyak daripada berbuat. Artinya secara hitungan harusnya menang. Bisa menghentikan kejelekan tersebut. Tetapi tidak ditahan, tidak dicegah, maka Allah akan ratakan mereka dengan azab. Permisalannya barakallahu fikum adalah seperti seorang atau satu kaum yang berada di atas kapal. Kalau ada yang di bawah ada yang di atas. Yang di bawah kalau mau ngambil air ke atas. Tiba-tiba ada orang yang berkata daripada kita naik turun ke atas, kita lubangi saja kapal ini kita akan dapat air. Kalau dibiarkan dia melubangi kapal, yang tenggelam bukan cuma dia saja, seluruh isi kapal. Tetapi kalau dia cegah, maka akan selamat seluruh isi kapal dan juga orang tadi selamat. Jadi jangan berkata, ah urusan dia, panggil kapal bukan saya. Toh yang berbuat salah bukan saya. Iya, tapi kamu akan kena Oleh Barakallahu fikum. Dan itu disebutkan dalam hadis. Demikian pula yang buang sampah tetangga yang kebagian satu kampung. Maka kalau kita nggak tegur mereka, Ya kampungnya semua kebanjiran barakallahu fikum. Sehingga Amr ma'ruf nahi munkar itu Disebut ke dalam hadis ini kalau ada yang bisa mengingkarinya mampu dan kata syu'bah lebih banyak. Ini kata syu'bah dalam riwayatnya. Lebih banyak harus ini dicegah. Kalau tidak Allah akan ratakan. Kecuali kalau mereka dalam keadaan minoritas tidak mampu dan sebagainya maka dengan hati sudah cukup pada kelompok Allah taala alam bersawab wassalamu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira